Syirik yang mengeluarkan seorang dari dari Islamnya. Kita sampai kepada atau <clears throat> nomor yang ketujuh syirkul khauf ini. <clears throat> syirik yang termasuk syirkul akbar dan seorang jika meyakininya itu akan mengeluarkan bisa mengeluarkan seorang dari Islamnya yaitu adalah syirkul khauf khauf itu artinya takut atau rasa takut atau cemas yang dimaksud dengan syirik khauf syirkul khauf wahwal i'tiqad adalah i'tiqad keyakinan meyakini bi anna bahwasanya li ba'dil awliya'il amwat sebagian wali wali di sini eh, orang-orang eh, yang dijuluki wali itu kebanyakan dalam istilah eh, tarekat atau sufi itu orang yang sudah mencapai derajat apa marifat eh, atau hakikat bahwasanya mereka meyakini orang yang disebut wali dan mereka sudah mati awal ghaibin atau wali yang masih hidup tetapi gaib tidak hadir di hadapannya artinya di tempat lain tasarrufan wa mereka memiliki peran memiliki andil dan <clears throat> punya hak untuk mengatur beberapa kejadian di alam semesta ini ini tasarruf sehingga dia bisa mendatangkan hujan bisa eh, bahkan mendatangkan berbagai macam bencana eh, wadororan atau dia bisa mencelakakan seseorang bahkan bisa me, eh, membunuh atau bisa bahkan menyebabkan adat dan macam-macam keyakinan yang lain yang yusabibul khaufa minhum sehingga menyebabkan orang itu takut kepadanya kepada wali ini bahkan untuk ngerasani wali ini tidak sebagaimana kalau ngerasani orang lain orang yang sudah punya keyakinan eh, seperti ini punya keyakinan terhadap wali itu kalau dia rasan-rasan atau dia gosip orang lain membicarakan kejelekan orang lain dia nggak peduli tidak pernah dia memiliki rasa takut. Tapi kalau giliran yang dia rasanya adalah wali yang disebut sebagai wali ini, maka dia menyebut sedikit saja eh, ini sesuatu yang eh, atau hibah sedikit saja, ini maka dia takut. Bahkan seandainya ada orang yang membicarakan, maka dia takut dia akan pergi dan dia akan mengingatkan hati-hati kamu kualat. Eh, ini kamu nanti akan apa? walat atau si wali itu tahu dan akan membalas dan sebagainya. Sehingga rasa takut seperti ini ini seakan-akan wali tersebut memiliki ilmu, memiliki ilmu gaib. Nah, ini bahkan bisa membalasnya walaupun seorang itu dari jarak jauh. Bahkan yang sudah mati sekalipun. Wali yang sudah mati ini bahkan di dalam keyakinan mereka itu sudah lebih dekat kepada Allah daripada yang masih hidup. Sampai demikian. Makanya mereka ketika istighosah, ketika minta pertolongan doa, itu justru bukan kepada wali yang masih hidup, tapi justru kepada wali-wali yang sudah apa? Sudah mati. Karena apa? Mereka ketika sudah mati, maka mereka sudah lebih dekat atau semakin dekat kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Nah, yang masih hidup maju. Adapun yang masih hidup, yang ini banyak sekali di antara eh, yang disebut sebagai wali, itu biasanya eh, mereka dinisbatkan kepada keluarga Nabi atau yang disebut sebagai habaib. Ini habaib seperti ini banyak yang dianggap sebagai apa? Eh, para wali. Dan mereka ini bahkan eh, <clears throat> bukan hanya saja bajunya, eh, bahkan seorang yang bisa salaman dengan Habib atau bisa pak eh, memperoleh eh, misalkan <clears throat> pakaiannya atau bajunya atau salah satu sisa-sisanya dari apa Habib atau Habaib ini maka ini bisa jadi apa kebanggaan dan bahkan keyakinan bahwasanya ini ada barokah dan ada apa manfaatnya dan kalau seorang itu e, menyinggung Habaib menyinggung Habib ya, yang sudah dikatakan wali ini maka celaka nah, ini sehingga seakan-akan kebahagiaan dan kecelakaan itu kalau dia itu apa? Eh, sikap dan keyakinan hormat dia kepada Habib atau wali. Nah, ini yang yang termasuk di antara sebenarnya kesyirikan. Keyakinan-keyakinan yang seperti ini ini masih banyak. Masih banyak diyakini eh, dan bahkan menjadi suatu etikat sebagian di antara kaum muslimin. Ini <clears throat> yang dinamakan dengan apa? Syirkul khauf yusabibul khawfa minhum wahad antiqadul musyrikin. Dan inilah sebenarnya yang merupakan keyakinannya i'tiqadnya kaum musyrikin. Di mana ya <clears throat> alladhi haddara minhul Quran. Di mana Al-Qur'an telah memperingatkan akan hal ini. Memperingatkan akan rasa takut berasal selain Allah SWT di dalam hal-hal yang mereka sebenarnya tidak mampu. Orang yang sudah mati siapapun dia bahkan termasuk Rasulullah SAW sekalipun nah, ini tidak akan bisa memberikan manfaat dan madarat di saat ketika masih hidup pun Rasulullah sendiri tidak bisa memiliki manfaat dan madarat bagi, bagi manusia yang lain apalagi kepada dirinya sendiri nah, ini, nah, kepada dirinya sendiri saja tidak tidak bisa apalagi kepada apa? orang lain ketika di masa hidupnya itu pun tidak bisa apalagi setelah apa? setelah meninggal ini Makanya Rasulullah SAW memperingatkan dengan keras masalah ini. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah SWT eh, <clears throat> ketika berfirman turun ayat Qul la amliku li nafsi darra wa la naf'a. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku itu tidak memiliki aku maksudnya Rasulullah. Aku Muhammad. Bahwasanya aku tidak memiliki manfaat ataupun madarat. Eh. hanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Nah, ini maka Al-Qur'an eh, menyebutkan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bikafin 'abda." Tidakkah Allah itu cukup bagi hambanya? Yukhawifunaka billadina min duni. Mereka orang-orang musyrik itu menakut-nakuti engkau dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan selain Allah, yaitu memberikan rasa takut, takut kepada wali fulan, takut kepada yang bauraksa pohon eh, yang besar ini atau yang eh, yang menghuni menghuni rumah eh, rumah apa rumah hantu nah, ini rumah yang sudah tua nah, ini biasanya eh, orang itu takut nah, biasanya kalau kontrakan eh, pengen cari kontrakan cari yang ada hantunya ini nah, ini murah ya pak karena apa eh, diyakin bahwasanya ini eh, yang memiliki rumah itu eh, ini akan apa eh, <clears throat> bisa mencelakakan bisa memberi Eh, bisa membinasakan, membunuh dan sebagainya. Nah ini termasuk di antara eh, bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini, keyakinan bahwasanya ada selain Allah yang bisa memberikan kecelakaan. Justru sebenarnya jin eh, ini mereka memiliki apa? Memiliki atau diberikan oleh Allah SWT kemampuan untuk menampakkan dirinya berubah-ubah sesuai dengan apa? sesuai dengan apa yang dia inginkan dia bisa menampakkan dirinya dalam bentuk yang besar. Padahal sebenarnya hakikatnya adalah apa? Makhluk yang kecil. Jin itu adalah makhluk yang yang kecil sebenarnya. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW ketika setan menggoda Rasulullah SAW dalam salat, Rasulullah sempat me, eh, mencekiknya. Nah, ini sampai disebutkan Rasulullah eh, <clears throat> ketika satu salat para sahabat tidak melihat, tapi Rasulullah me, eh, <clears throat> nah tangannya ke depan dan eh, seakan-akan memegang sesuatu ketika Rasulullah SAW selesai sholat ditanya oleh para sahabat nah ini tentang kenapa kok begitu eh, kenapa kok pak seperti itu maka Rasul mengatakan eh, tadi adalah setan yang berusaha menggoda dan kemudian dipegang oleh para Rasulullah dan Rasulullah mengatakan eh, saya mendapatkan eh, dinginnya lidahnya nah, ini ini apa? Lidahnya setan eh, <clears throat> dan seandainya bukan karena doanya Nabi Yus, Nabi Sulaiman. Seandainya bukan karena doanya Nabi Sulaiman. ini, maka setan ini, jin ini sudah kuikat di salah satu tiang masjid dan akan menjadi mainan anak-anak. Tidak mungkin mainan anak-anak itu besar. ini. ini menunjukkan bahwasanya bentuk aslinya apa? jin atau setan ini adalah satu yang kecil yang bisa dipermainkan oleh anak oleh anak-anak itu seandainya pak, seandainya manusia itu mengetahui sebenarnya hakikatnya jin maka sebenarnya tidak akan ada manusia yang bisa atau tidak mau mereka itu minta bantuan kepada apa kepada jin ini. karena jin itu makhluk yang sebenarnya lebih rendah daripada manusia manusia diberciptakan oleh Allah Taala dalam bentuk yang paling baik ini Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia itu dalam eh, bentuk yang terbaik. Ahsani taqwim. Tapi kemudian sumaradadnahu asfala dan tapi Allah kemudian menurunkan manusia ke dalam derajat yang paling rendah. Ini. Maka di situ perlu di eh, <clears throat> diketahui bahwasanya manusia itu sebenarnya makhluk yang paling sempurna ciptaannya diberi segala kemampuan oleh Allah SWT bukan berarti jin yang mampu e, pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak yang jauh ditempuh hanya dengan sebentar saja itu jin bisa diberikan kemampuan oleh Allah seperti itu tetapi e, tetapi bukan berarti membolehkan manusia minta bantuan jin sehingga bisa jadi seorang itu apa bisa terbang terbang dengan bantuan dengan bantuan jin. Tapi itu justru akan semakin menambah eh, kekafiran dan kemaksiatan manusia. Ini bukan semakin menambah kesaktian atau ke, menambah apa? e, kekuatan manusia. Justru akan dia akan semakin lemah dengan bantuan dari ini rasa takut kepada selain Allah. Takut kepada jin yang borok rumah tua, rumah hantu, e, atau rumah angker ini atau yang menghuni pohon atau yang menghuni lembah atau yang menghuni eh, apa namanya eh, suatu danau eh, <clears throat> dan sebagainya ini banyak kaum muslimin yang justru mereka masih sebenarnya terkena penyakit syirik ini tadi syirkul apa akbar eh, kalau ingin membuktikan silahkan didata eh, betapa banyaknya kaum muslimin yang masih apa yang ngasih takut apalagi dengan acara-acara eh, yang sekarang ini banyak ditayangkan justru sebenarnya bukanlah mereka itu semakin eh, membangun keimanan, ketakwaan eh, dan hanya takut kepada Allah, tapi justru yang sebelum, sebelumnya mereka tidak pernah mengenal yang namanya hantu dan sebagainya. Itu justru tambah apa? Tambah kenal dan tambah takut. Ya kan situ. Ketika melewati suatu kegelapan, melewati suatu pepohon yang besar, mereka langsung ingat acara yang ada di di televisi oh ini kayaknya apa namanya mirip nah, ini rumahnya ada rumah yang angker rumah yang apa lama nggak dihuni dan sebagainya nah, itu mereka apa ketakutan nah, ini termasuk diantara eh, justru acara-acara yang semakin menambah kesyirikan umat ini semakin membangun kesyirikan bukan semakin membangun apa eh, ketakuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah apa sudah didasari oleh rasa takut Eh, dan informasi yang berlebihan sebelumnya. Justru sebenarnya seharusnya bagi seorang muslim itu dia bertawakal kepada Allah. Ketika dia melewati suatu tempat eh, yang dianggap gelap atau angker atau pohon atau kuburan, eh, ini, seharusnya mereka tahu bahwasanya itu semuanya adalah makhluk-makhluk Allah. Dan seandainya mereka itu ada, maka sebenarnya tidak ada yang bisa mengalahkan Allah SWT. Ketika melewati eh, suatu tempat yang gelap, mereka tawakal kepada Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu eh, serahkan sepenuhnya kepada kepada Allah. Ini rasa takut yang berlebihan, takut kepada sesuatu yang yang makhluk halus ini tadi. Ini termasuk syirkul akbar. Ini namanya syirkul syirkul khauf yang banyak kaum muslimin terjatuh ke dalamnya. Banyak kaum muslimin yang terjatuh ke dalam eh, ke dalam eh, kesyirikan ini. Berbeda dengan kalau seandainya melewati tempat gelap, dia takut khawatir ada pencopet atau ada apa perampok, itu lain. Ini rasa takut yang apa? Yang wajar. Bukan rasa takut yang termasuk syirik. Kalau seandainya dia apa? Khawatir ada eh, ada orang yang merampok dia atau wanita yang melewati tempat gelap khawatir di eh, diperkosa dan sebagainya. Itu satu hal yang yang wajar bagi bagi manusia. Tetapi kalau masalahnya kekhawatiran atau ketakutan itu ditujukan kepada selain Allah dalam artian makhluk halus, jin dan sebagainya, maka dia eh, terus harusnya bertakwa kepada Allah. Bahkan seandainya seorang itu eh, dia mengkhawatirkan akan adanya perampok dan sebagainya, dan dia eh, <clears throat> tidak mempunyai atau tidak memiliki teman atau kawan yang dia ketika berjalan khawatir maka cukup dia berdoa kepada Allah SWT dan tawakal karena apa Allah tidak hanya menghadapi Allah tidak akan eh, hanya melindungi seorang dari gangguan jin ini tadi bahkan dari siapapun makhluk yang seandainya ada perampok maka seandainya dia bertawakal kepada Allah berdoa kepada kepada Allah maka Allah akan me, akan melindunginya akan melindunginya maka di sini disebutkan ah, amal khauf minal hayawanil muftaris. Nah, seperti contohnya di sini. Misalkan dia takut melewati tempat yang yang gelap atau di hutan. Tapi dia tak takutnya atau khawatirnya bukan karena di situ ada penghuni jin dan sebagainya. Tapi dia khawatir di hewan muftaris, hewan binatang buas. Nah, ini. Wadzalimul hayy atau orang yang mau zalimi dia yang masih hidup misalkan perampok Nah ini eh, perompak apa bedanya perampok sama perompak? Hmm. kalau perompak di laut ya pak, iya. eh, perampok di, di darat. <clears throat> perampok atau perompak di, di lautan. Nah, ini maka ini adalah eh, rasa takut yang jais. Boleh boleh saja atau sesuatu yang wajar wajar saja. Nah, bukan ini yang termasuk si syirik di sini. Ini perlu dibedakan, perlu dibedakan dengan masalah yang uh, yang bisa terjadi. Artinya pak Eh, perampok itu adalah manusia yang dia punya kemampuan nanti eh, dia diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan apa saja yang dia inginkan merampok eh, mencuri bahkan membunuh jadi kalau takut kepada makhluk halus ini tadi atau yang sudah mati melewati kuburan takut kenapa kenapa lewat kuburan takut ya takut ada pocong takut ada apa e, gombel gendruwo apa namanya buto apa yang macam-macam namanya ya Pak. Eh, ini sentul bolong. Eh, ini apalagi banyak film-film yang ya, yang eh, dibikin justru untuk memberikan rasa Pak, eh, rasa takut. Walaupun laris tontonan seperti ini, tak apa Pak. Laris ya pak. sekarang ini mulai marah tontonan-tontonan yang sebenarnya tontonan ini bukan hanya sekedar tontonan. Ini sebenarnya adalah satu penanaman akidah. Tapi penanaman kesirikan. Kaum muslimin Eh, banyak di antara mereka yang uh, mereka itu <coughs> ter, apa namanya terpukau dan banyak mereka itu apa senang dan suka nonton uh, seperti film-film yang horor eh, ini. tapi justru apa film ini bukan hanya sekedar hiburan, bukan hanya sekedar tontonan. Di balik itu ada pelajaran, pelajaran uh, yaitu seorang diberi rasa takut pada selain Allah Subhanahu Wa Taala sehingga seorang yang tadinya tidak pernah nonton film seperti itu, pulang dari nonton, nah ini seandainya dia nontonnya dia pak, bukan di rumahnya sendiri, atau bahkan ketika nonton di dalam rumahnya sendiri, sebelumnya tidak pernah dia merasa takut, tapi ketika setelah selesai menonton film-film seperti itu, justru di rumahnya sendiri ya, muncul rasa pak, rasa takut. Apalagi dia keluar dari rumahnya, pulang nggak berani setelah nonton film seperti ini. Kejadian tidak seperti ini? Kejadian. Ya tak? Bahkan mungkin kita waktu kecil mengalaminya ya. Nah, ini ketika pulang eh, <clears throat> kita merasa takut. Eh, apa? Karena apa? Ter eh, terkotori dan oleh racun racun film dan <clears throat> dan tontonan ini Nah ini bahayanya. Bahayanya bahwasanya acara-acara ini sebenarnya yang ada di di televisi kita sekarang ini ini banyak justru mendidik orang untuk untuk syirik. mendidik kesyirikan. Hmm. walaupun namanya televisi pendidikan. Tapi kalau film-film sore ini pendidikannya apa? mendidik orang untuk sirik, ya eh, <clears throat> ini bukan hanya sekedar hiburan saja. Walaisa bisyirkin dan kalau sudah rasa takut yang eh, yang wajar-wajar saja tadi ini bukan sirik, tidak termasuk kesyirikan. Itu takut di lautan kena ombak. Eh, maka dia eh, wajar yang eh, takutan yang wajar. Takut eh, <clears throat> kemudian apa kalau gelap misalkan hewan dan ular ini ketakutan yang yang wajar. Eh, <clears throat> baik. Sudah ada. Dan insyaallah kita lanjutkan Mbak <clears throat> Dalisha. <clears throat>